Yang pertama, ada apa dengan bulan Ramadan? Yang kedua, kalau ini Ramadan terakhir, lalu kenapa Kita akan jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kalau ini Ramadan terakhir, lalu kenapa? Karena berarti kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka seseorang akhirnya tidak akan bisa mendapati lagi Ramadan dan berarti setelah Ramadan dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat tentang pencabutan nyawa berarti mengingat tentang kematian dan mengingat tentang kematian adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ rentetannya. Kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir, maka berarti kita tidak akan mendapati lagi Ramadan di tahun depan. Karena kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pencabutan nyawa mengingatkan kita akan kematian dan kematian mengingat tentang kematian adalah ibadah di dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Akfiru dzikra hazinil Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yakni al yaitu kematian jadi memperbanyak mengingat dan memperbanyak mengingat ini termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya tema kita berkaitan dengan kata terakhir. Ini mungkin Ramadanku terakhir. Terakhir berkaitan dengan kata masa, waktu. Apabila sudah terakhir, maka pada saat itu seseorang tidak akan bisa lagi menambah amalnya. Karena waktu beramal sebelum kata terakhir. Waktu pertama, sebelum datang ajal. Lihat perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari beliau berkata Inna dunia qad irtahala مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة فكونوا ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل Yang artinya sesungguhnya dunia sudah jauh membelakangi kita. Dan sesungguhnya akhirat sudah dekat menghadap kita. Dan setiap antara dunia dan akhirat ada yang mengekornya. Maka jadilah kalian pengekor kepada akhirat dan janganlah jadi kalian menjadi pengekor dunia sesungguhnya hari ini waktunya untuk beramal karena dan tidak ada pertanyaan dan besok yaitu hari kiamat setelah hari terakhir adalah yang ada pertanyaan hisab, tidak ada waktu untuk beramal. Walau sejuil pun, walau minta seperti apapun merengeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang merugi benar-benar merugi di hari kiamat. Ketika mereka merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia, Lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 eh, surat ke-23 ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaha ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir tersebut hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka ia berkata wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia tapi apa dijawab oleh Allah Subhanahu Untuk apa kembali ke dunia? La'anni agar aku bisa beramal salihan. Salihan di sini kata yang bertanwin han salihan la'anni a'malu salihan dan setiap kata yang pakai tanwin menunjukkan kepada kata nakirah di dalam bahasa Arab. Kata nakirah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata yang belum ditentukan jenis siapa dan apanya menunjukkan kepada keumuman artinya kalau bahasa Indonesia agar aku berbuat amal saleh apapun terhadap yang telah aku tinggalkan itu ketika hidup di dunia apa jawab Allah kalla sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Nanti kalau sudah balik ke dunia nanti, lu lalai lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi bagaimana penyesalan orang-orang yang menyesal tatkala di dunianya dia tidak bisa atau tidak mau beramal. Dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin Kemudian Allah menjawab, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 10 sampai 11. Yang artinya dan sedekahkanlah dari harta yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu dia berkata, Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat? Lihat. Orang ini ketika sudah datang kematian baru sadar. Ini yang saya ambil dari kata-kata terakhir dan saya pribadi sebagai pendakwah saya sangat konsen dengan tema maka sulit kadang-kadang mencari tema. Panitia kajian kadang-kadang meminta waktunya sudah dekat Ustaz kita ingin publikasi, belum diumumkan bla bla bla. Bagi saya paling sulit mencari tema, lebih sulit minta ini poligami sama istri. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Makanya saya harus mengupas tema saya. Mungkin ini Ramadan terakhirmu. Yang saya kupas dari tadi adalah kata-kata terakhir. Terakhir mungkin setelah ini, setelah tahun ini kita tidak akan mendapati lagi. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sekarang sebaik-baiknya. Kemudian saya ber, mengambil kata akhir ini untuk sebuah ibadah yaitu mengingat kematian. Maka dari tadi saya mengingatkan tentang kematian dan di dalam agama Islam mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memperbanyak mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ia berkata, wahai Allah, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat? Sehingga menyebabkan aku dapat bersedekah lihat. Kalau sudah nafas di tenggorokan, tidak ada waktu lagi. Walau satu sen pun kita ingin bersedekah, apalagi nanti Ramadan saya akan sebutkan dalam kajian ini. Salah satu amalan yang sangat utama dalam bulan Ramadan adalah memberi sedekah, memberi makan, membukakan puasa. Makanya Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis Sufyan bin Masruq al Thawri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan syahrul tilawatil Qur'an wa it'amun ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, amalannya cuma dua. Bulan membaca Al-Qur'an dan bulan bersedekah dengan harta memberikan makan kepada orang-orang yang berhak untuk diberikan makan. Orang ini ya karena tidak tahu bahwa Ramadannya adalah Ramadan terakhir, akhirnya dia mengatakan apa? Laula akhir ila ajalin Ali. Coba engkau ya Allah mengakhirkan kematianku pada waktu yang dekat yang menyebabkan aku bisa bersedekah. Sekarang Pak, sehat walafiat, dosa apapun yang seseorang kerjakan, kalau dia bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tobat kepadanya. Tobat masih akan selalu diterima sebelum nafas di tenggorokan terbit dari malam. Sebelum seperti ini, Fasaddaqa aku minas salihin yang menyebabkan aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematiannya. Karena kalau sudah datang kematian, tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Di kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlalu cepat walau sekejap pun dan tidak akan pernah terlalu terlambat walau sedikit pun. Kita berpikir Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Bahkan lebih dalam pemikirannya, jangan-jangan kita tidak menyempurnakan Ramadannya. Sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara memikirkan ini adalah Ramadan terakhir, ini ibadah. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering beliau mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan ini salah satu kiat agar sholat khusyuk. Beliau bersabda, "Salli salat muwaddi'." Salatlah dengan sholat orang yang ingin berpisah. Muwaddi' meninggalkan kerabat, sanak, kerabat, anak, istri, saudara, tetangga. Sholatlah orang yang ingin berpisah. Kenapa bagaikan mengetahui setelah salam malaikat mau menjawab nyawa kita apa yang terjadi pada sholat kita maka akan benar-benar khusyuk menghadirkan hati benar-benar sholatnya bahkan mungkin tidak salam-salam karena setelah salam dia mati ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat lagi Rasulullah SAW pernah bersabda tentang perpisahan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya Rasulullah, ka'annahu ka'annahu mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihatmu tadi yang zarafat min al yang mengalirkan air mata, menggetarkan hati, itu seakan-akan nasihat seperti orang yang ingin berpisah. Selalu dalam pikiran beliau senantiasa berpisah, senantiasa mungkin ini hari terakhir, mungkin ini. Begitulah seorang yang beriman. Senantiasa yang ada di dalam pikirannya adalah memikirkan kematian. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu ciri yang paling dominan yang bisa membedakan kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ini dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya padahal sudah ada para ulama haram dari mulai abad kelima hijriah haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, in, infrastruktur di di kota-kota baik menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka itu sebenarnya adalah urusan dunia dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim ya yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang. Saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa ayat di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Itu, itu pemikiran orang-orang kafir ini. Ya. Yang ada Bagaimana saya hidup nyaman dunia? Bagaimana saya hidup makan minum nyaman dunia? Berpakaian mewah dunia? Ini cara berpikirnya orang-orang kafir. Lihat lagi, Bapak Ibu saudara-saudari dalam surat Al-Jathiyah. Dan Allah ulangi ayat-ayat seperti ini tidak mungkin tidak ada sebab kecuali untuk penekanan kepada kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 45 surat 45 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain karena hanya kehidupan dunia saja kita mati kita hidup tidak ada yang membinasakan kecuali masa tidak percaya kepada Allah ini gaya hidup orang-orang kafir. Orang yang musyrik tidak senantiasa pikirkan bagaimana bisa hidup dengan baik setelah kematian. Kehidupan dunia cuma sementara. Lihat hadis dari Rasul tentang hal ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wali anak ana karakibin astadhillu tahta syajarah." Apa kehidupanmu dengan dunia? Apa hubungan Allah untuk istirahat sebentar saja. Lalu melanjutkan perjalananku ke tujuan asalku. Begitulah seorang muslim. Lihat hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kunti dunia dunya kabarimun gharibun aw Jadilah kalian di dunia sebagai orang-orang yang asing atau seorang yang singgah di sebuah tempat untuk berteduh kemudian melanjutkan perjalanan. Para ikhwan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang tidak paham hadis ini. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata asing? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengembara? Sebagian orang tidak paham hadis ini dan saya yakin sebagian besar yang ada di sini tidak paham. Yang hanya sahabat. maka kita beragama dengan pemahaman para sahabat. Lihat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis ini, jadilah engkau sebagai orang yang asing atau seorang pengembara. Kata beliau, lihat, Ida asbahta fala tantawil masa'." wa idza amsayta fala tanqadiru shalah wa khudh min sihhatika li mautik wa min wa min hayat wa min awaz wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik artinya jika engkau masuk waktu pagi jangan engkau tunggu waktu sore untuk beramal gunakan waktu pagi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beramal jadi maksud Rasulullah ketika beliau bersabda, jadilah kamu orang yang asing, itu berarti jadi gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Kamu di tempat itu asing. Kamu bukan penduduk asli. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Cari bekal banyak, habis itu lanjutkan perjalanan. Itu makna asing. Gunakan waktu itu namanya. Makna asing itu adalah gunakan sehatmu sebelum masa sakitmu. Ambillah dari kehidupanmu sebelum kematianmu. Ini semua Bapak Ibu Saudara-saudari masuk kepada tema kita tadi yaitu kata-kata terakhir mungkin ini Ramadan terakhirku. Makanya saya katakan tadi ada dua pertanyaan. Lalu kalau seandainya ini Ramadan terakhir, lalu emang kenapa? Ada apa? Ya gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini Ramadan Jangankan kita menyelesaikan Ramadan, mungkin bisa tidak menyelesaikan Ramadan. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa mengingat kematian adalah ibadah dan menjadikan seorang muslim berbeda dengan muslim lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau kedatangan seorang laki-laki kemudian laki-laki ini berkata ya Rasulullah tidak Adyas. Wahai Rasulullah, orang beriman mana di antara seluruh orang beriman yang paling cerdas, paling berakal, paling tinggi IQ-nya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aksaruhum lil mauti Yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas, dia tahu bahwasanya setelah kematian ada perhitungan, ada kehidupan, ada hisab, ada surga, ada neraka, ada pemunyatakan amal, ada timbangan, ada sila, ada telaga. Dia tahu, makanya dia orang yang cerdas. Lalu kalau sudah mengingat kematian hanya sampai di situ tidak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina Ya, wahai Rasulullah orang beriman mana yang paling cerdas? Aksaruhum lil mauti Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika atyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka orang-orang yang cerdas. Karena setelah kematian bukan hanya sekedar mati. Tidak seperti tadi orang kafir tiga ayat menjelaskan akan hal itu. Makanya mereka tidak mau berpikir mati. Ya, mereka bahkan benar-benar ingin hidup seribu tahun lagi. Ya, seribu tahun lagi ingin hidup. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 96. Ya wa la innahum ahrasan nas ala haya. Dan sungguh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati mereka orang-orang kafir, manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku dan lebih tamak lagi terhadap kehidupan dunia orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru al Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun lagi. Ya, seribu tahun lagi. Wama huwa al minal adabi di yu'ammam. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah. Kalau dapat siksa, meskipun umurnya panjang tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa dua hari yang lalu terlihat di sosial media saya ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menguburkan mayat. Jadi itu ada kebiasaan. Saya berpikir dalam diri seorang muslim keyakinan kita mau tidak dikubur mau dikubur maka kalau seandainya dia sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan yang namanya fitnatul qabr. Yaitu dia mendapatkan akan namanya pertanyaan dua malaikat yang disebut dalam bahasa Arab fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnah di sini bukan berarti dalam bahasa Indonesia menuduh tanpa bukti, bukan. Tetapi pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Mau dikubur tidak dikubur. Nabi adalah bahwa ada sebagian orang tidak menguburkan mayat. Dikira bahwa lihat itu kan kehidupan orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah seperti itu. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin agar keluarganya sudah mati tersebut tetap hidup di sampingnya, hidup di sampingnya. Sedangkan mereka sendiri tidak pernah memikirkan bahwa setelah kehidupan ini ada pertanyaan Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi al qiyamah." Tidak akan bergerak, bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala 'an umrihi fima afna. Sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang badannya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi fima fa'ala tentang ilmunya dia apa. jismihi fima ablah dan tentang badannya dia gunakan untuk apa. Begini orang beriman seorang berpikirannya seperti ini. Makanya Pak dari tema ini sebenarnya ada dua inti yang ingin saya sampaikan. Yaitu poin yang barusan saya sampaikan ya, hampir setengah jam saya berbicara yaitu sikap seorang muslim dengan kata terakhir bahwa dia ingat selalu kematian. Selalu ingat kematian. Bahkan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik dari Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada dua perkataan menarik dari Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang pertama. Beliau mengatakan, "Ayyuhal insan, fakir nafsaka fa innaka tajidu ala khata." Wahai manusia, berpikirlah tentang dirimu Sesungguhnya dirimu sebenarnya dalam bahaya. Kenapa demikian? Li'anna al-mauta laysa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak memilikinya. Waktunya tidak tahu kapan datang. Kemudian beliau mencontohkan, "Qad yakhrujul insan min baitihi wala yarju ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya tidak kembali. Kenapa? Kenapa, Pak? Mati, mati di luar rumah. Waqad yajlisul insan ala kursi maktanihi wala yaqumu bih. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, tidak bisa bangun darinya. Kenapa, Pak? ya yanamu الإنسان على فراشه فيحمل min فراشه ila سرير qasri. kadang seseorang tidur di atas kasurnya ternyata dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya dan dia mati tidak bisa bangun darinya kemudian beliau mengatakan hadhihi umur ini perkara menyebabkan kita dan fursah bitawbati wa ruju'i Allah untuk senantiasa benar-benar meluangkan waktu, menggigitkan waktu, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Jangan-jangan kita semua tidak bisa keluar dari Masjid Mutiara untuk Mutiara ini. Siapa yang bisa menjamin? Kita berbicara ini mungkin Ramadan terakhirku. Ternyata belum Ramadan sudah terakhir. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, ini sering sekali disebutkan oleh para syekh di Arab Saudi. Berkata kepada syekhnya, jadi karena ini masuk Quran, masuk Quran waktu ya, kepada apa, pasiennya. Kita akan operasi besok ya, besok sore. Ternyata paginya dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari ingat selalu perkataan-perkataan yang demikian rupa indah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Hamilahumullah Ta'ala Beliau juga mengatakan Saya artikan dalam bahasa Indonesia Kadang kematian datang ke sebuah rumah Lalu dia masuk Melewati orang yang paling tua Di rumah tersebut Dia lewat Melewati orang tersebut. Dia lewat. Lalu dia datangi orang yang paling muda, yang paling sehat. Dialah yang mati duluan sebelum yang tua dan yang sakit. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Yang artinya seseorang tidak akan mengetahui apa yang dia perbuat besok. Nasibnya dia tidak tahu. Mana taksibul roda? Dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 34. Bahkan ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang membuat kita harus benar-benar hati-hati berpikir jangan-jangan ini umur saya terakhir. Saya pergi dari tadi pagi sampai ke Surabaya saya berpikir tentang hadis ini jangan-jangan ini adalah takdir saya untuk mati di Jawa Timur. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, Inna Allah tidak awada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Jangan-jangan ini adalah takdir seseorang mati di sini. Maka lihat ketika Anda berjalan, ketika Anda berjalan mungkin itu takdirnya di sana. Maka hati-hati janganlah berjalan kecuali kepada yang tempat yang baik. Kita ajar dulu, habis situ baru kita lanjutkan. Itu bagian pertama dari tema kita Mungkin ini Ramadan terakhirku. Saya dari tadi mengupas kata-kata terakhir dan kalau boleh saya ringkas dari kata-kata terakhir tadi sekitar hampir 45 menit saya berbicara yang pertama yaitu bahwa kata terakhir mengingatkan kita akan kematian dan berbicara tentang kematian adalah ibadah Mengingat kematian bahkan memperbanyak mengingatnya adalah ibadah. Dan ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan seorang muslim gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa selalu di dalam mengingat kematian. Karena seorang muslim senantiasa berpikir bagaimana bisa hidup dengan baik di kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir cara berpikir hidupnya, gaya hidupnya adalah senantiasa ingin hidup di dunia. Kalau bisa seribu tahun, dan tidak pernah berpikir bagaimana bisa sukses di kehidupan setelah kematian. Makanya Pak Anda tidak heran kadang-kadang mendapati ya, e, misalkan acara-acara televisi tentang bagaimana cara memasak yang baik. Ya, piring segede meja ini orangnya cuma secup seiprit. Ya, Kemudian kue, kue cake di macam-macam karena mereka berpikir dengan panjang kehidupan dunia. Baju fashion bisa, baju ya mikir ini kancing, ini kancing kayaknya kalau bintangnya di kancing itu sembilan bagus nih. Sampai segitu gitunya. Ini karena orang-orang kafir senantiasa berpikir tentang kehidupan dunia. Bagaimana dunianya bisa nyaman dan tidak setelah kematian ada kehidupan yang hakiki. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kematian memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang ada di dunia ini adalah beramal dan tidak akan pernah ada hisabnya. Orang tidak sholat yang tidak puasa nanti Ramadan tidak ada yang nanya, tidak ada yang menyidak, nggak ada. Makanya ini yang menyebabkan seseorang akhirnya kadang-kadang kecanduan berbuat dosa. Karena tidak ada permintaan jawaban. Beda dengan pegawai negeri sipil terlambat, maka dia akan dipanggil oleh kepala dinas, oleh kepala kantornya. Kenapa terlambat? Diberikan SP1, diberikan SP Orang bermaksiat, berbuat dosa tidak ada yang mengingatkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada amal, tidak ada penghisap, hitungan nggak ada. Nanti di akhirat hitungannya. Itu poin ketiga yang harus benar-benar diingat. Poin keempat yaitu menggunakan waktu dan ini yang berkaitan dengan Ramadan. Yaitu Ramadan terakhir maka gunakan sebaik-baiknya. Imam syafii rahimahullah 60 kali hatam di dalam bulan Ramadan. Itu bukan kisah dongeng heroik seperti Superman, Batman. Enggak, itu manusia biasa dan itu bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan dia dan beliau rahimahullah 60 kali hatam berarti seharinya dua kali hatam masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa mengerjakan ini, bergaul dengan istri, kepaksa dan semisalnya. Karena tahu api Ramadan, karena menggunakan sebaik-baiknya Ramadan, karena mungkin beliau menganggap ini adalah Ramadan terakhir. Nah, poin kedua kita masuk kepada tema kita poin kedua yaitu mungkinkah ini Ramadan terakhirku? Kenapa yang menjadi ukuran Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Paham maksud saya? Mungkin ini Ramadan terakhir. Kenapa tidak dijadikan? Mungkin ini Syawal terakhirku. Mungkin ini Muharram terakhirku. Mungkin ini Zulhijjah Jadi yang tadi 45 menit itu anggap mukadimah gitu ya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin di dalam kajian ini kita benar-benar akhirnya mengetahui dengan baik dan benar apa itu Ramadan. Kenapa kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Kenapa disebutkan dalam tema mungkin ini Ramadan terakhirku? Emang istimewanya apa Ramadan sampai kalau seandainya ini Ramadan terakhir ada apa? Kan masih ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa begitu berarti Ramadan? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa begitu Nah, jawabannya adalah Ramadan bulan penuh dengan berkah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, eh riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan, syahrul mubarak. Qad faradallahu alaikum azza qad faradallahu azza wa jalla alaikum siyam." Telah datang kepada Dan ini gelar yang paling cocok yang dimiliki oleh Ramadan. Kita kaum muslimin di Indonesia mengenal Ramadan bulan suci. Bahkan dulu uh, dulu ya, dulu. Sekarang-sekarang sudah mulai karena sudah banyak yang me, me, mengkaji ayat, mengkaji hadis, maka akhirnya mulai tersebar di masyarakat gelar yang paling cocok untuk Ramadan yaitu sesuai yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian Ramadan syahrul mubarak, bulan mubarak. Ini gelap paling cocok, lebih cocok dibandingkan bulan suci yang kita kenal selama ini. Bulan mubarak. ini Ramadan terakhirku. Karena Ramadan penuh dengan berkah. Dan ini cara kita agar pintar dalam bulan Ramadan. Pak ada orang-orang dungu pada dalam bulan Ramadan. Mohon maaf bahasa saya. Dungu, bodoh kuadrat. Dalam bulan Ramadan. Siapa mereka? Lihat hadis Rasul. Riwayat Imam Tirmidzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba anfu rajul dakhala Ramadan thumma insarafa qabla an yughfara Hidup dan wajah seseorang tersungkur, terjerembab ke tanah. Itu kiasan orang Arab menunjukkan bahwa orang itu bodoh, dungu, tidak punya akal. Wajah yang semestinya di akal Kepala yang semestinya di atas dia jerembabkan ke tanah. Gak ada akalnya orang ini. Bukan sujud yang terjerembab begitu. Kalau sujud adalah keadaan paling dekat dengan Allah bagi seorang hamba. Ini tidak terjerembab dia ke tanah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kesempatan. Ada kesempatan, misalkan ini, saya haus sekarang, saya ambil air ini ya dengan cepat dengan sigap dengan memanfaatkan tangan saya dekat dia mudah diambil eh ini ada orang haus di depannya ada air dia tidak minum akhirnya diambil oleh orang lain Sampai masuk ke dalam bulan Ramadhan, tersungkur wajahnya ke tanah kenapa masuk dalam bulan Ramadhan, berlalu Ramadhan darinya tetapi tidak diampuni dosanya bulan ampunan tidak diampuni. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, "Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan itu setiap malam bulan Ramadan. Eh, dia tidak dibebaskan dari api neraka. Bulan pembebasan hamba dari api neraka, dia tidak masuk daftar di dalamnya. Padahal hidup di dalamnya. Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkannya. Ini kan bodoh, bodoh kuadar. Dan saya ingin mengingatkan tadi juga saya mengatakan di Masjid Al Muhajirin, saya ingin mengingatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu milik seluruh umat Islam siapapun dia mau orang alim, orang awam, pemerintah, rakyat, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, perempuan suci, perempuan haid, nifas. Orang sehat, sakit, asalkan pada malam itu dia bertepatan dengan beribadah Cipinang. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tekad. Saya harus tahun ini harus dapat. Dan itu saya sering mengatakan nih, akhir-akhir ini saya sering mengatakan. Semua keutamaan Ramadan, keberkahan sanggup koplo. Ya, mustahil dapat. Semua keberkahan Ramadan berjalan mulus dengan amil dengan amalan seorang hamba. Saya dapatkan faedah ini ketika di Mina. Ketika seorang syekh bercerita dan berceramah, beliau mengatakan ada orang di haji. Ketika di haji di Arafah, di Mina dia berdoa dapat. Begitu juga Ramadan, keberkahannya, Lailatul Qadarnya, pengampunan dosanya, pembebasan dari api nerakanya, pengampunan doanya berjalan terus dengan dengan amalan seorang hamba. Maka lihat, lihat amal, lihat malam pertama bagaimana amal kita. Apakah masih sibuk dengan kita di sini Pak di masjid cuma bisa menyampaikan amalan hakiki sebenarnya yang ada di rumah kita masing-masing. Kita di sini cuma bisa menyampaikan yang paling utama di rumah kita masing-masing. Saat tidak ada jamaah yang lihat, itu yang paling utama. Makanya Rasulullah SAW demi memfokuskan ibadah di 10 malam terakhir, maka beliau beritikaf di masjid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka kembali kita ke permasalahan tadi. Kenapa Ramadan dijadikan standar terakhir? Ada apa dengan Ramadan? Karena Ramadan bulan penuh dengan berkah. Sebelum saya mengungkapkan berkahnya Ramadan, maka harus dipahami apa itu kata apa itu makna dari kata berkah. Dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, berkah artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Sinonim dengan berkah, bantuan, berkah, hidayah, hidayah, inayah, karunia, kebahagiaan, eh, pangestu, pertolongan, rahmat, tuah, itu semua berkah. Sedangkan kalau kita kupas dari ayat-ayat Al-Quran, maka kata berkah diambil dari kata Arab yang berarti adalah barakah. Diambil dari tiga huruf asal, ba, ra, dan kaf. Dan setiap kata Arab yang diambil dari tiga huruf dasar ini, maka dia maksudnya adalah tambahan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi nanti bahwa barokah bisa bermakna dua. Ini agar kita saya jelaskan kata barokah ini agar ketika Anda mendengar hadis Rasul telah datang pendakwah, pemimpin agama, penceramah, kemudian yang mengajari umat semuanya, dia harus baca. Dia harus benar-benar ketika mau duduk di sini, dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Bukan hanya sekedar asal penyampaian, enggak. Agar umat puas yang didapat dari apa yang dia sampaikan. Menjadi ilmu yang benar-benar masuk ke dalam hatinya Lihat sekarang barokah. Telah datang kepada kalian Ramadan yang pula bulan penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah makna yang pertama adalah Subutul khairi wa dawamuhu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan Ramadan Ingat itu baik-baik Pak. Ketika Rasul SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Berkah di sini maksudnya adalah kebaikannya tetap dan terus menerus. Nanti kita akan sebutkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Apa dalilnya dari Al-Quran? Lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna haulahu. surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 137. Yang artinya dan kami wariskan kepada orang-orang yang telah ditindas itu di negeri bagian timur dan di negeri bagian barat yang telah kami berikan berkah padanya. Di barat dunia itu ada Eropa, ada negeri Syam, Libanon, Yordania, Suria, Palestina, negeri yang sangat berkah, negeri yang kalau mungkin sama dengan Indonesia ditanam kayu akan tumbuh. Negeri yang sangat berkah. Nah, apa arti berkah tersebut? Imam Ibnu Jarir al tabari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, beliau mengatakan yaqulu allati ja'ala fiha al-khaira thabitan da'iman li ahliha. Allah berfirman yang artinya bagian barat bumi yang kami jadikan kebaikan di dalamnya tetap dan terus-menerus untuk penghuninya. Jadi makna berkah yang pertama kebaikannya tetap dan terus menerus. Dan begitulah Ramadan. Kebaikannya dari awal malam tetap dan terus menerus. Contohnya hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan" Kalau seandainya malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibukakan seluruh pintu surga dan tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Ya, kalau yang ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dibuka, kenapa ditutup? Kan belum ada penghuninya. Bodoh amat. Itu urusan Allah. Manusia di zaman sekarang lebih banyak menggunakan akalnya dibandingkan sama wa ta'ahnya. Saya mendengar patuhnya, lebih banyak akalnya diputar. Akalnya tidak sampai ke sana, dia gunakan. Akhirnya tidak akan pernah sampai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa khulqat abwabun nar falam yughla min hawa dan ditutupkan pintu-pintu neraka tidak ada yang tertutup dia tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Lihat subhanallah keberkahan Ramadan suara yang berseru ya al khair aqbil wa ya al syarri aqsir wahai pencari kebaikan terimalah Ramadan sambut Ramadan dan saya nanti akan jelaskan lagi menyambut Ramadan dengan dua hal memperbaiki kualitas ibadah dan memperbanyak kuantitas ibadah dua-duanya harus dikerjakan beda dengan mungkin bulan-bulan yang lain yang penting kualitasnya Ramadan tidak lebih banyak baca Qur'annya. Meskipun kita juga dituntut untuk mempelajari maknanya. Tanya tadi ada di Masjid Al Muhajirin ada yang nanya, Ustaz Ramadan mana yang lebih bagus? Kita paham apa yang kita baca? Saya baca karena sering saya ditanya di dalam bulan Ramadan, Ustaz mana yang lebih baik menghatam al menghatamkan Al-Quran banyak-banyak atau saya tidak hafal, tapi ayat per ayat saya baca artinya, saya cari tafsirannya. Maka ini pertanyaan orang-orang malas. Biasanya tafsirnya tidak dapat, hafal pun tidak. Ini pertanyaan orang-orang malas nih. Karena di dalam di dalam bulan Ramadan dituntut dua hal, memperbaiki kualitas dan juga memperbanyak kuantitasnya. Jadi Itu yang dimaksud sambutlah, sambutlah. Wahai pencari kebaikan, sambutlah, sambutlah dengan dua hal: memperbaiki kualitas ibadah dan memperbanyak kualitasnya. Wahai ya syari aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan dalam bulan Ramadan. Karena anda sekarang dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, datil syaitin wa maradatul jin." Dan para syaitan juga pemimpin-pemimpin jin. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan diikat dengan rantai. Kenapa masih banyak yang maksiat? Masa kita jawab bodoh amat lagi? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari ada dua makna di sini disebutkan oleh para ulama. Dan tadi Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud kenapa sesudah jin dan para syaitan dibelenggu diikat dengan rantai masih ada yang maksiat jawabannya adalah ada yang lahiriah dijawab dengan secara lahiriah ada yang secara maknawiyah secara lahiriah memang jinnya dan pemimpin syaitannya diikat dengan rantai tetapi itu kan pemimpinnya, terocoknya masih banyak. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kenapa masih ada yang maksiat? Bahkan maksiat terlihat jelas. Apa itu, Pak? Dalam bulan Ramadan, maksiat terlihat jelas. Apa itu? Gak puasa. Itu maksiat jelas itu. Tidak puasa dalam bulan Ramadan. Maka kok jinnya sudah diikat, setannya sudah diikat dengan rantai, kok masih ada yang maksiat yang tidak puasa dan lain-lainnya dari maksiat. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, ini kita jawab secara lahiriah dulu ya. Bahwa bahwa jin dan pemimpin syaitan diikat dengan rantai, akan tetapi manusia berbuat maksiat bukan hanya karena bisikan jin. Tapi satu, bisa karena lingkungan yang mendesaknya. Yang kedua, bisa karena inna nafsa la ammaratun bisu Yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah menjadi kecanduan. Kalau tidak melakukannya akan terasa hilang. Ada orang berkata, saya kayaknya pekan ini ada yang hilang dari saya. Apa ya? Oh iya, saya belum berzina. Alhamdulillah. Ada begitu. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya. Itu tanpa bisikan syaitan sudah melakukan maksiatnya. Ini dijawab secara lahiriah. Kalau jawab secara batiniyah bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah atau secara maknawiyah bahwa yang dimaksud syaitan diikat dengan rantai, dibelenggu dengan rantai, maksudnya adalah qillatul asina fi ramadhan Sedikitnya orang yang bermaksiat dalam bulan ramadhan Dan itu juga makna secara maknawi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahwa saking banyaknya orang yang mengerjakan kata Anda, lebih banyak orang yang siang-siang datang ke masjid. Tapi sayangnya bukan untuk Quran tidur. Ya. Lebih suka orang di masjid dibandingkan di pasar, lebih suka orang di eh, di masjid, di majlis ilmu dibandingkan di majlis-majlis yang lain. Nah, itu makna wiyahnya bahwasanya banyaknya orang bermak orang mengerjakan ketaatan dan sedikitnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah berkah. Makna berkah yang kedua adalah kita ambil dari surat Ali Imran, surat ketiga ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas ladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah yang berada di kota Bakkah, nama lain dari Mekah. Bakkah. Apa bedanya Mekah dengan Bakkah? Kalau diteliti perkataan para ulama bedanya adalah kalau Makkah ya, Makkah itu seluruh teritorial Mekah, Batasan kota Sedangkan Mekah, kalau Anda lihat Masjidil Haram ada Ka'bahnya, kemudian itu seperti dia di dalam lembah, betul tidak? Ya, Masjidil Haram itu sebelum lembah, eh, di dalam lembah. Lembahnya itulah yang disebut dengan Bakkah. Itu bedanya Bakkah dengan Mekah. Ini sebagaimana dibedakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang menjadi pembicaraan kita adalah sesungguhnya Bagah, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di Bagah. Kenapa? Karena penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Kamil Ahkamil Quran, beliau mengatakan ja'alahu mubarakan. Allah menjadikan Ka'bah dan Masjidil Haram sekitarnya penuh dengan berkah. Kenapa? Litawaru fil amali fi karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Salatun fi masjidi hada bi mi'ati alfi salah. Salat di masjidku ini senilai dengan seratus ribu salat. Awak yang tahu ya yang tahu saya akan kasih hadiah berapa tahun 100 ribu sholat orang berapa tahun sholat kalau itu 100 ribu sholat hitung dulu nanti saya akan kenapa saya bertanya seperti itu karena sebagian orang kadang-kadang tidak mau sholat berjamaah di masjid di Pondok Mutiara. Wahai Fulan, kenapa engkau tidak berjamaah di Masjid Pondok Mutiara? Dah sholat saya sana sampai bangkotan kamu sholat sana. Saya sudah ke Mekah. saya masih ingat itu di Jakarta saya kajian ada bapak-bapak tanya di kanan saya. Ustaz tanya Bagaimana menasihati tetangga yang tidak mau sholat berjamaah di masjid? Saya tanya kepada bapak tersebut, apa alasannya pak? Mungkin beliau sakit, mungkin beliau ada uzur atau semisalnya. Maka tidak ada Ustaz. Beliau hanya mengatakan, kamu sholat saja di masjid manapun tidak akan pahala, tidak akan sama pahalanya dengan orang yang pernah ke Masjidil Haram. Saya sudah umrah, saya sudah haji. Sebabnya itu, karena dia berdalil dengan hadis ini, riwayat satu sholat satu sholat di Masjidil Haram senilai dengan seratus ribu sholat di masjid-masjid yang lain. Makanya saya tanya, seratus ribu sholat itu berapa sholat? Berapa tahun sholat? Kalau hitungannya per hari lima kali sehari sholat wajib. Kalau sebulan berarti lima kali tiga puluh, seratus lima puluh. Kalau satu tahun 150 kali 12 berarti 1800. Itu baru 1800 sholat. Ini tidak 100.000 ribu sholat. Berapa tahun yang pertanyaan saya yang bisa yang menjawab saya kasih hadiah. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? bahwa makanya beliau mengatakan fal barakatu kathratul khair. Maka arti berkah yang kedua adalah kebaikan yang banyak dan bertambah. Itulah Ramadan. Maka saya katakan terutama apa? Ini terutama saya ingin merubah ya merubah kebiasaan kita. Merubah adat istiadat kita. Dan boleh saja adat istiadat itu kan dirubah apa? Ada Ini yang sering kadang-kadang bersandar dengan Islam Nusantara, Nusantara, Nusantara. Ya, betul kita cinta negeri kita ini. Akan tetapi ketika tidak ada, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus lebih dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada Allah, kepada e, negeri kita tercinta ini. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin merubah kebiasaan. Di antaranya itu harus diyakini baik-baik. Ramadan semakin hari mau berakhir, semakin itu puncak keberkahan Ramadan. Perhatikan nih yang kebiasaan mudik, yang kebiasaan kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan mengisi mall, mengisi pusat perbelanjaan, mengisi menyiapkan baju lebaran, menyiapkan kacang, kue, oh segala macam. Ya. Itu hari-hari di mana Rasulmu Shallallahu alaihi wa wasallam setiap harinya di sepuluh hari terakhir beliau tambah semangat. Lihat perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr jadda wasta, wa shadda al-mizar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau masuk kepada 10 hari terakhir maka beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah kemudian mengikat tali sarungnya itu kiasan untuk menjauhi istrinya tidak bergaul di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, eh, Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wajda, jadda wa shadda al-mizan." Beliau membangunkan keluarganya, membangunkan malamnya, begadang di malam sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semakin hari Ramadan mau berakhir, semakin itu puncaknya. Makanya Boyal libur di 10 hari terakhir bulan Ramadan libur. Yang berdagang libur. Wah, Ustaz, mana? Itu lagi rame-ramenya. Di situ ujiannya. Makanya saya tadi diantar Pak Andono, beliau bilang, itu enak Ustaz apa yang Ustaz sebutkan itu kalau seandainya THR-nya sebelum Ramadan. Ini kan THR-nya mau berakhir bulan Ramadan, betul tidak? Itu akhirnya menyebabkan kaum muslimin berlomba-lomba ke pasar di hari-hari yang terdapat Lailatul Qadar. Ya, subhanallah. Benar-benar terbalik, Pak. Makanya saya bilang harus ada istiadat yang Wah Ustaz itu bukan baju lebaran Itu namanya baju bulan sahabat Bodoh amat Ya Loh tidak ada keharusan juga pakai baju baru dalam dalam lebaran Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali keberkahan tadi bahwa Ramadan bulan berkah. Makna berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah sampai akhirnya. Maka saya berpesan ini masjid Pondok Mutiara ini 10 hari terakhir bulan Ramadan maka saya mohon maaf mengatakan seperti ini aib kalau seandainya 10 hari terakhir bulan Ramadan masjidnya e, gelap, pintunya ditutup. Seakan-akan orang kampung di sini, orang yang tinggal di sini tidak menginginkan Ramadan, tidak menginginkan Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Biarkan kaum muslimin masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan beribadah di masjid. Tentunya ibadah di masjid lebih utama, lebih khusyuk, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Dibandingkan di rumah banyak sesuatu yang melalaikan di rumah. Ada istri, ada anak, ada televisi, terutama televisi pak. semakin di sinetron semakin episode terakhir. Gimana nih endingnya? Gimana endingnya? Subhanallah. Ini saya katakan penyakit terbesar Ramadan televisi. Meskipun di sana ada televisi-televisi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka selain itu, subhanallah. Di waktu sahur yang semestinya kita beristighfar, wabil ashar hum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di Bali, di negeri ini di Bali, di waktu sahur ternyata apa acara? Lawak Bukan malah istighfar, menangis di hadapan Allah. Lama tertawa. Benar-benar 180 derajat. Makanya saya sering katakan, Ramadan kardus itu TV-nya. Terutama yang hiper-hiper TV. Bersyukurlah manusia-manusia yang di rumahnya tidak ada TV dalam bulan Ramadan. Bukan haram, saya tidak katakan haram. Akan tetapi eman-eman Ramadanmu ini Bapak Ibu saudara saudara jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Maka perhatikan baik-baik, kenapa harus bulan Ramadan yang menjadi standar terakhir? Karena Ramadan bulan penuh dengan berkah. Makna berkah tadi ada dua, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Yang kedua kebaikannya banyak Bahkan di akhirnya puncaknya. Dan saya katakan Pak, rugi orang yang hidup dalam bulan Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar. Mereka juga makan nasi seperti kita, tidur, bekerja, manusia biasa seperti kita. Kenapa dapat Lailatul Qadar sedangkan kita tidak? Harus tekad tahun ini saya harus dapat Lailatul Qadar. Harus itu. Dan saya katakan Di sebelas bulan kita bekerja untuk dunia dan dunia. Satu bulan Ustaz coba beritahukan di awal tahun saya sudah bisa bikin jadwal Ustaz. Makanya itu dia. Kesalahan tidak tahu harga Ramadan. Tidak tahu harga Ramadan. Saya pernah Pak kajian buka puasa. itu kalau, kalau bulan Ramadan kan banyak kajian buka puasa. Dan saya tidak terlalu konsen kajian buka puasa itu. Kenapa? Karena waktunya sempit. Sekarang saya buka gimana saya berapa? Sejam lebih. Ya, ada dia mengatakan Ustaz, kita kajian buka puasa. Baik, ini belanja masih ceritanya. Ada perusahaan alat besar begitu ngundang. Dia mengumpulkan hampir ratusan e, karyawannya suami istri. Baik, Ustaz mohon maaf tapi nya kajiannya cuma 15 menit. Dalam hati saya ini kajian apa 15 menit? Dan manusia mencari mencari akhirat kadang-kadang sebagian seperti itu. 15 menitan untuk dapat akhirat. Untuk dunia 8 jam. Tambah lembur 4 jam. Kalau bisa lemburnya 8 jam lagi. ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, 15 menit usah. setelah itu kita buka puasa. Setelah itu selesai, nggak ada lagi. Ya usah bubar selain itu. Subhanallah. Habis itu saya bingung mikir di rumah apa ini. Yang akan saya sampaikan. Hanya saya, saya punya ide, Allah memberikan ide, uh, petunjuk, saya akan tanya satu pertanyaan. Datang saya di kajian, kemudian mukadimah tidak terlalu panjang, sampai khutbah hajah pun Alhamdulillah Alamin apa, uh, wassalatu Yang penting cepat gitu Saya ingin cuma bertanya satu Dan mungkin pertanyaan ini Menjadi inti kajian kita Siapa di antara bapak dan ibu yang tahu keutamaan bulan Ramadan Dari ratusan yang hadir Semuanya setelah itu asalnya kepalanya begini semuanya nunduk. Ada yang nyorek kawannya. Eh, apa tuh? Keutamaan Ramadan. Ada yang mulai mengeluarkan handphonenya. Bertanya kepada Syekh Google. Keutamaan Ramadan. Wallahi Pak, tidak ada yang tahu satupun saat itu. Ini yang menyebabkan bedanya ulama terdahulu bersikap terhadap mengupas keberkahan-keberkahan yang kemudian saya akan sebutkan ini. Apa itu berkahnya Ramadan? Agar benar-benar terpatri dalam diri kita bahwa Ramadan bukan sembarangan. Sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa ta'al al wa yakun 'alayka yawma sawmika wa qaru maskina." ولا Artinya, jika kamu berpuasa, puasakanlah telingamu, matamu, lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan yang haram dan tinggalkan yang menyakiti tetangga. Hendaknya pada hari kamu berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan ketenangan, penuh dengan wibawa. Maka saya berpesan Pak, hari pertama bulan Ramadan yang biasanya mungkin kita di pasar, di kantor, ngocol, ngalor ngidul, ketawa, ini ah, ah, ah, Ramadan datang ke kantor penuh dengan wibawa ditanya oleh temannya sakit ente enggak Ramadan ya sebutin agar ingat dia bahwa ini Ramadan bukan sembarang makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi berkata jangan jadikan Ramadanmu sama dengan waktu hari-hari berbukamu beda Pak Ramadan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekarang apa berkahnya Ramadan yang pertama berkahnya Ramadan. Dengan mengetahui berkahnya Ramadan ini, kita semakin ingin beramal dalam bulan Ramadan. Semakin ingin menjadikan Ramadan mungkin ini Ramadan terakhir. Yang pertama adalah bahwa dia bulan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shafa ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang bangun berarti siangnya puasa, malamnya ibadah. Siapa yang bangun malam karena iman dan berharap pahala di dalam bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya terlalu. Ramadan malam dan siangnya ampunan. Ini berkahnya Ramadan. Ustaz, ampunan pentingnya untuk kita apa? Kita ini makhluk yang tidak pernah lepas dari dosa. Maka sangat sangat memerlukan hadis-hadis yang seperti itu yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk yang yang tidak lepas dari dosa. Itu pentingnya ampunan. Dan itu letak berkahnya Ramadan. Bulan ampunan. Kita disifati oleh Allah kafur, yaus, ahli kufur maksiat, ahli putus asa, fakur, ahli menyombongkan diri. Itu sifat-sifat buruk kita. Yang kita tidak lepas dari dosa otomatis pada saat ini maka sangat memerlukan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ terlihat berkahnya Ramadan. Lihat lagi berkahnya Ramadan, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya sebutkan dari diulang-ulang. Yang kedua, yaitu bulan pembebasan dari api neraka. Dan saat dibebas, kalau ada yang bertanya Ustaz kalau dibebaskan dari api neraka, kena, emang kenapa? Ada manusia-manusia yang ngeyel begitu Ya, kalau dibebaskan dari api neraka emang maka kita jawab, itu puncak kesuksesan. Fir'aun tidak sukses karena masuk neraka. Karun tidak sukses karena masuk neraka. Abu Lahab tidak sukses karena masuk neraka. Padahal mereka orang-orang terkenal dan orang-orang hebat di dunia menurut manusia. Fir'aun, raja menurut manusia yang paling tinggi. Karun, bukan kirun yang karun Daud manusia paling hebat dalam kekayaan. Abu Lahab manusia yang paling hebat di dalam e, ketenaran. Tetapi tidak sukses. Kenapa masuk neraka? Makanya kalau ada yang bertanya, emang kenapa Ustaz kalau seandainya dibebaskan dari api neraka? Dibebaskan dari api neraka puncak kesuksesan. Dan begitulah gaya hidup seorang muslim ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kullu laila." Allah memiliki hamba-hamba dari api neraka yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam. Dan sekali lagi saya ulangi, Pak, pembebasan api neraka berjalan lurus dengan apa tadi? Amal seseorang mustahil Pak diampuni ketika kita malam-malam Ramadan malam penuh berkah nonton sinetron, nonton film, melihat konser musik. Meskipun kalau selain bulan Ramadan berbuka-bukaan kalau Ramadan pakai jilbab semua yang menunjukkan bahwasanya dia menghormati Ramadan enggak wallahi pak sumber penyakit saya katakan televisi dalam Bersyukurlah yang tidak punya televisi lah Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat berkahnya Ramadan di dalamnya diampun di, dikabulkan doa. Rasulullah sallallahu eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Sebelumnya saya ingin ceritakan ayat-ayat puasa Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187. 183 sampai 187. Di antara 183 187 ada ayat 186. Itu berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku sesungguhnya aku dekat. uji da'watad da' idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ini ayat disebutkan dalam ayat sirah kata para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa Ramadan bulan bulan doa itu berkahnya Ramadan. Belum lagi ada dalil yang begitu tegas seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Kashful kashful Kashfus Sita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala utaqa Minat fi kulli wa layla yakni fi Wa wa inna li kulli muslimin fi yawmin wa layla da'watan mustajabah sesungguhnya Allah memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan itu di setiap malam bulan Ramadhan, Setiap malam bulan Ramadhan. Dan Allah memiliki untuk setiap muslim di setiap siang dikabulkan. Subhanallah. Makanya kan ada hadis sudah da'watin mustajabat Tiga doa yang dikabulkan La syakka Tidak ada keraguan di dalamnya Salah satunya adalah Da'watus sa'imi hatta yufkir Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka Jadi siang hari itu banyak puasa Banyak di berdoa Siang hari banyak di berdoa ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang kelima, berkahnya Ramadan. Ini yang paling utama. Dan saya berpesan sekali lagi, ayo cari Cari dan tekad mulai saat sekarang. Saya harus mempersiapkan kesehatan, saya harus mempersiapkan planning, saya harus mempersiapkan uh, jam waktu agar dapat yang ini satu ini. Apa itu dia? Lailatul Qadar harus Pak harus dapat 83 tahun 4 bulan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan semuanya diisi ibadah dan yang dapat layak Qadar lebih baik daripada itu yang mana mungkin umur kita tidak tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan kalaupun sampai tidak semuanya diisi untuk ibadah alangkah indahnya orang yang dapat Lailatul Qadar dan itu adalah kenangan-kenangan indah Ramadan, Pak. Jadi ketika kita hari eh, malamnya itu, malam ketika malam lebaran, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu benar-benar terasa sesudah perjuangan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika setelah sholat subuh menuju sholat id di lapangan, disunahkan di lapangan ataupun mulai di masjid, kita bertakbir Allah di bulan Ramadan. Terasa itu, itu yang benar-benar bertakbir. Mereka itu yang benar-benar mengagungkan Allah. Makanya ketika di dalam uh, Fathul Bari disebutkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah bahwasanya Para sahabat kalau sudah selesai sholat id, mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa min. Semoga Allah menerima amal. Lihat, ketika mengucapkan ini benar-benar terasa karena 10 hari terakhir mereka beribadah kepada Allah. Maka saya berpesan, Pak, atur waktunya dari sekarang. Yang bisa cuti ambil cuti. Yang yang uh, yang apalagi yang mempunyai perusahaan sendiri, warung sendiri, tutup pokoknya Ustaz makan apa? Makan nasi nanti. makan apa itu? Ya. Itu waktunya dari saat sekarang. Rugi, Pak. 10 hari terakhir nggak dapat Lailatul Qadar. Rugi. Makanya ini Pak, ke Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, ini disempat-sempatkan sebelum bulan Ramadan. Karena Ramadan sudah no way, no way keluar kota. ini sangat terpaksa. Karena di luar kota Pak, di bandara semuanya ada. Semuanya tersingkap. Sayang Ramadan. Sangat indah sekali Ramadan. Rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid. Karena Ramadan itu bulan penuh dengan barokah. seperti Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berkah-berkah Ramadan Anda tidak akan dapatkan kecuali berjalan mulus dengan Anda. Maka Bapak Ibu, Lailatul Qadar. Lihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Fihi lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr." Allah memiliki di dalamnya sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Madhurimaha faqad hurimal khaira Siapa yang tidak mendapatkannya, dia tidak mendapatkan kebaikan apa makruh lihat subhanallah wala yuhram khairuha illa mahrum dan tidak ada yang diharamkan dari tidak mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Riwayat lafal yang terakhir riwayat Imam Ibnu Majah. Benar-benar rugi. Jadi seakan-akan eh, nggak uh, ada surprise-nya Ramadan tanpa Lailatul Qadar. Tidak ada surprise-nya Ramadan ada maka berusaha sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita benar-benar menjadikan Ramadan ini kita ingin rasakan benar-benar bermanfaat, benar-benar kita ingin uh, gunakan sebaik-baiknya, maka harus ada kiat. Kiat yang pertama yaitu ini kiat agar menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Kiat yang pertama yaitu ketahuilah Ramadan hanya 29 hari atau kalau tidak terlihat hilal 30 hari saja. Kalau sudah masuk malam pertama berarti tidak akan pernah kembali lagi malam itu. Dan itu sifat waktu, Pak. Sifat waktu itu kalau sudah datang tidak akan bisa kembali. Nih, kalau umurnya sekarang 30, 40, 50, 60, ingin sweet 70? Gak bisa. Gak akan bisa kembali. Ente bayar berapa saja gak akan pernah bisa kembali. Uban yang sudah jadi putih itu menjadi hitam kembali tidak akan bisa. Yang kedua sifat waktu. Kalau dia sudah datang akan sangat cepat berlalu. Lihat saja. Kita hari pertama, malam pertama, rokok masjid penuh. Ya. Dan tidak terasa 10 hari pertama lewat. Sudah mulai berkurang safnya. Sudah mulai tambah maju safnya. Tidak terasa 10 hari kedua Ramadan berlalu seperti itu. Lihat saja nanti. Maka yakini baik-baik bahwa Ramadan cuma 29 hari atau 30 hari kalau tidak terlihat hilang. Ini yang menjadikan kita akhirnya benar-benar memanfaatkan Ramadan apalagi diingat jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir dan orang yang tidak mengetahui Ramadan waktunya terbatas dia akan mendapatkan doa berikut saya bacakan doanya hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Amin, amin, amin. Jadi ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin di kali. Ketika ditanya setelah khutbah beliau ditanya ya Rasulullah, Inna kasaita mimbar fakulta amin amin amin. Wahai Rasulullah, ketika engkau naik ke atas mimbar engkau mengucapkan amin, amin amin. Arti amin dan ucapan amin yang benar adalah amin. Hanya panjang, kemudian min panjang. Ya, Artinya ya Allah kabulkanlah. Berarti Rasulullah sedang meminta agar dikabulkan doa seseorang. Maka Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku. Fakal. Lalu ia berkata, Ya Muhammad, man adraka Ramadan, falam yufar lahu, Fadakalanna, fa'ab'adahu Allah, fakul amin. Fakultu amin. Wahai Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, lihat tiga kali aminnya ya. Kita hitung nanti aminnya berapa kali dan doanya berapa kali. Wahai Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapati Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya karena tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, berlalu hari begitu saja, berlalu malam begitu saja, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, lalu dia tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam maka ucapkan amin wahai Muhammad. Berarti ini yang berdoa siapa? Jibril, malaikat yang termulia. Yang mengamini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doanya kabul. Hati-hati doa ini termasuk kepada kita. Hati-hati doa ini masuk ke dalam diri kita. Yang kedua aminnya, man adraka abawaihi au ahadahuma falam yubirrahuma. Pada seseorang penyebab masuk surga. Penyebab seseorang masuk surga. Pintu terbesarnya orang tua. Eh orang tuanya ada membutuhkan dia karena orang tuanya sudah tua, dia biarkan, tidak mau bakti. Ini orang tidak tahu kesempatan. Akhirnya dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak tahu kesempatan. Kata Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin maka aku pun mengucapkan amin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga man dzukirta indahu falam yusalli alaihi Padahal fa'ab'adahu Allah. Siapa yang disebutkan namamu di depannya lalu tidak bersolawat atasmu, ada kesempatan, mudah kesempatannya. Tapi dia tidak gunakan, maka akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari surga. Tiga orang ini mendapatkan doa ancaman dari Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW karena tidak tahu nilai kesempatan emas. Maka Pak saya berpesan sekali lagi, Ramadan cuma 29 hari. Coba atur waktunya dari mulai sekarang. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, eh, Pesan satu lagi terakhir untuk menghadapi Ramadan ini. Ketahui baik-baik tujuan hakikat puasa. Ini agar kita menggunakan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi saya katakan agar menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita harus tahu Ramadan cuma 29 hari. Yang kedua, kiatnya adalah agar kita menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, kita tahu tujuan puasa Ramadan. Tujuan puasa apa, Pak? Tahu? Al-Baqarah 183 saya katakan tadi ayat-ayat puasa sampai 187. Di ayat 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Takwa. Kemudian di ayat 187 kadzalika ayat ayati linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya terhadap manusia agar mereka bertakwa. Ayat-ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Makanya kalau berpuasa Tujuannya adalah puasa. Jangan sampai kita masuk kepada orang-orang yang orang yang berpuasa tapi dapat cuma lapar dan haus. Dikalkulasi, diakumulasi puasanya malam lebaran pahala nol nihil. Ada orang seperti itu. Hati-hati itu, bang. Dan bukan hanya sekedar ada, banyak mudah-mudahan bukan kita. Rupa sa'im hawa min siami al-ju' atas. Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasa cuma lapar dan haus. Dan itu jangan hanya dianggap sebagai kabar, Pak. Pasti terjadi, Pak. Dan banyak itu. Mudah-mudahan bukan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan ayat. Apa rahasianya? Kenyap, kenapa sampai dia berpuasa mendekatkan diri kepada Allah kok cuma dapat lapar haus? Lihat rahasia yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Taiful Ma'al. Beliau mengatakan, "Wasirru hadha", rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrub ilaihi bitarkil muharram. Mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa. Puasa itu meninggalkan yang halal. Makan, minum, bersetubuh halal kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Masa yang haram saja kita tinggalkan, oh, yang haram akan dikerjakan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman yartakabal muharramat?" Siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan, summa taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, karena bimasabati man yafhalul fara'i man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Seperti orang-orang yang meninggalkan amalan wajib mengerjakan amalan sunnah. Ada manfaatnya, Pak? Taraweh semangat, sholat subuh enggak enggak kerjakan. Ada manfaatnya? Berjamaah taraweh, berjamaah subuhnya tidak. Ada manfaatnya? Tidak. Begitulah orang yang berpuasa tapi tidak bertakwa. Berpuasa masih dengar musik. Berpuasa masih melihat hal-hal yang diharamkan, wanita yang diharamkan, walaupun membaca berita, hanya membaca berita. Berpuasa masih menggibah, mengadu domba, bersumpah palsu, berdusta, bersaksi palsu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari itu tidak akan manfaat puasanya. Nah, itu selesai kajian kita dan satu jam 45 menit tepat. Ya, kita akan jawab pertanyaan. Ini dua pertanyaan mudah-mudahan mencukupi. Baru setelah itu kita sholat isya. Ustaz kenapa diundur sholat isyanya? Maka Rasulullah SAW pernah mengerjakan itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika mengetok pintu Rasulullah, Wahai Rasulullah kami kecapean, orang-orang sudah pada ketiduran, morok di masjid. Kata Rasulullah, laula an ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, sesungguhnya waktu Isya yang paling utama diakhirkan. Ya, dan saya juga datang ke masjid ini tidak setiap malam, maka tidak mengapa untuk diakhirkan sebentar. Apakah kultur sebelum sholat tarawih ada contohnya dari Rasul SAW? Tidak ada contohnya, akan tetapi boleh. Asalkan tidak ada anggapan dia sun, sun. Boleh memanfaatkan waktu kaum muslimin diperbolehkan. Wallahu a'lam. Saya sadar akan perbuatan dosa seperti zina, hati dan mata. Dahulu saya merasa, merasa masih merasa berdosa setelah tidak sengaja atau sengaja berbuat dosa. Sekarang saya kadang merasa tidak ada penyesalan setelah sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa. Bahkan saya merasa seperti nyaman. Saya sering mencoba memperbaiki diri. Bagaimana cara saya agar istiqomah dan merasa berdosa akan perbuatan dosa tersebut? Perhatikan Pak, ini perkara penting. Salah satu buruknya maksiat adalah membuat orang pertama mengerjakannya menjadi ringan, lalu setelah itu remeh, lalu setelah itu menjadi kebiasaan, lalu setelah itu kecanduan. Itu urutan-urutan orang bermaksiat. Sama seperti yang ditanyakan oleh penanya di dalam pertanyaan ini. Asalnya sekali mungkin melihat hal yang diharapkan. astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu yang kedua, jadi keinginan. Yang ketiga, jadi kebiasaan. Yang keempat, jadi kecanduan. Rasanya ada yang kurang kalau seandainya tidak melihat yang seperti itu melihat foto wanita telanjang, melihat film video porno, apalagi di zaman sekarang gadget-gadget seperti ini dengan internetnya hanya satu kali klik keluar semua yang haram-haram. Oh, Ustaz, gimana caranya itu? Jangan ditanya. Ya, bagaimana caranya satu kali klik keluar semua yang haram-haram? Maka pada saat itu obatnya bagaimana? Obatnya satu, merasa takut kepada Allah. Jadi ingat Pak, Dosa tak kalah sendirian itu menghapuskan pahala. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan Allah remeh di hadapannya. Dia lebih takut di hadapan penglihatan manusia dibandingkan penglihatan Allah. Allah berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah." Mereka lebih takut kepada Allah dibanding kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksiat tak kalah sendirian. Di rumah misalnya, tidak ada jamaah masjid pondok mutiara. Makanya ketika ada orang mau ke rumahnya dia tidak mau. Pas ada jamaah pondok mutiara, Assalamualaikum Pak. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa yang saya jamaah teman di masjid pondok mutiara? Matikan Nanti ketahuan matikan. Lihat, maksiat kalah sendirian. Ini penghapus dosa eh penghapus pahala ini Bapak Ibu saudara-saudari ini Karena kenapa? Karena imannya tidak jujur. Lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. hati-hati Bapak Ibu. Caranya tadi uh, apa namanya? Besarkan rasa takut kita kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hisap nanti semua yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Terakhir, Bolehkah menikah di bulan Ramadan? Boleh, asalkan jangan melakukan jimahnya di siang hari dengan alasan pengantin baru. Tidak ada larangan menikah dalam bulan Ramadan. Ya, tidak ada larangan menikah dalam bulan Ramadan. Yang penting berhubungannya jangan sampai di siang hari, di malam hari. Ustaz, karena saya dan istri saya pengantin baru, boleh nggak kami safar demi tujuan untuk itu? Boleh nggak? Hah? Jawabannya boleh. Boleh dalam artian silakan bersafar. Nanti bersafar dia mungkin berbuka kemudian melakukan hubungan itu. Ya, akan tetapi tentunya berpuasa dalam bulan Ramadan ya lebih utama saya katakan ya, boleh tadi bersafarnya. Ya, kemudian nanti di tengah safar mereka melakukan itu, ya itu hak mereka. Karena mereka sedang tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis wa hamdik syadu an la ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.